Pula orang yang kondisinya mukroh istilahnya. Dia tidak bisa mengelak dari suatu paksa. Dia dipaksa dengan ancaman yang membahayakan dirinya misalkan. Nah, dan dia tidak bisa mengelakkan. Ya, maka ini dimaafkan. Ini terkait dengan syarat melakukannya dengan sengaja. Melakukannya dengan sadar ya, berarti apabila seseorang melakukannya dalam keadaan lupa maka dimaafkan. Nah, dimaafkan. Yang penting ketika sadar, ketika ingat langsung berhenti. Nah, melakukannya dengan mengetahui hukum perkara itu sebagai pembatal puasa. Nah, kalau dia dalam keadaan jahil tidak mengerti hukum, maka dimaafkan. Seperti yang pernah dialami oleh sebagian sahabat di masa Nabi Alaihissalam, di antaranya adalah Adi bin Hatim yang salah memahami ayat hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswad. Dia menyangka benar-benar tali. Makan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Akhirnya dia makan sahur, dia siapkan tali ya. Diletakkan di bawah bantalnya terus dia mati. Nah, satu tali hitam, satu tali putih. Terus dia mati, dia mati sampai terbedakan baru berhenti makan padahal bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya adalah minal benang hitam yang dimaksud itu adalah sisa gelap gelap dari sisa malam yang tersisa benang putih maksudnya cahaya terang dari fajar yang mulai terbit nah nah ketika itu disampaikan kepada Nabi alaihissalam Nabi menjelaskan begitu maksudnya sawadul lail wa bayadun nahar maksudnya benang hitam itu gelapnya malam yang tersisa dan benang putih itu maksudnya bayadun nahar terangnya siangnya dia terbitnya fajar. Nah, turun ayat minal fajar yang dimaksud adalah fajar. Dan Adi bin Hatim dan yang lainnya yang mengalami itu dimaafkan tidak diperintahkan untuk mengkodok puasanya karena dalam keadaan tidak mengerti hukum. Nah, tidak mengerti keadaan. Nah, maksudnya ini pada halaman 134 ya apa yang pernah terjadi pada masa Nabi SAW pada hadis Asma bin Abi Bakar riwayat Bukhari para sahabat ketika itu mendung menyangka sudah terbenam matahari jadi matahari sudah hampir terbenam diperkirakan tiba-tiba mendung gitu kan dan terlihat nah di mendung diperkirakan matahari sudah terbenam oleh mereka. Maka mereka pun berbuka. Ya, ternyata mataharinya muncul masih muncul, belum terbenam. Nah, dan tidak dinukilkan bahwa mereka diperintahkan untuk mengkodok. Nah, jadi harus terpenuhi syarat-syarat tersebut baru dikatakan batal. Sekarang kita masuk ke macam-macam pembatal puasa. Pembatal puasa, sebagian perkara-perkara yang disebut sebagai pembatal puasa, ada sebagian yang disepakati dan ada sebagian yang diperselisihkan. Halaman 136. Yang disepakati oleh ulama adalah makan, minum, dan jima berhubungan suami istri senggama Nah, ini disepakati karena ini jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 187. Nah, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al abyad min al-khaytul min al-fajr. Thumma timu al-lail. Sekarang campurilah mereka istri kalian Carilah apa yang terlitapkan Allah untuk kalian itu anak. Niatkan untuk mendapatkan anak. Serta makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih. Terangnya siang dan benang hitam gelapnya malam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini dalil bahwa e, jima ya, senggama, makan minum adalah pembatal puasa. Nah. Kemudian kami terangkan rincian pembatal puasa dari jenis makan dan minum. Yang benar dalam hal ini ya, kami tegaskan di dalam 137 pendapat jumhur dan didukung oleh Ibnu Utsaimin bahwa makan minum di sini bersifat umum. Ya. Sesuatu lihat di atas di paragraf awal halaman 137 sesuatu yang baik sesuatu yang memberi manfaat, sesuatu yang memberi mudarat. Sesuatu yang memberi mudarat itu seperti merokok. Nah, atau sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula mudarat apabila ditelan. Ya, dimakan atau diminum. Apa saja yang memiliki sifat tersebut dimakan dan diminum membatalkan puasa. Nah, yaitu melalui mulut atau saluran makan minum mulut dan akan disebutkan nanti semak dengan itu melalui hidung melalui hidung Tayyib. Kemudian di sini kami sebutkan beberapa masalah ya yeah mas, uh, sekian masalah terkait dengan ini. Masalah pertama hukum menelan sisa-sisa makanan di mulut ketika puasa. Apabila kadarnya sedikit, sulit untuk dikeluarkan. Oh, diusahakan mau dikeluarkan, diludahkan, sulit. Sulit dihindari untuk tidak tertelan. Maka di sini termaafkan. Tidak membatalkan puasa. Apabila banyak bisa di dikeluarkan dicari dengan lidah kita ya dari pekan yang tangki kemudian kita keluarkan bisa dikeluarkan bisa dihindari menelannya maka harus di diludahkan nah harus diludahkan jika tidak maka akan batalkan puasa masalah kedua menelan rasa makanan yang tersisa di mulut ketika puasa Ibnu thaimin juga menyebutkan bahwa itu harus diludahkan dan tidak boleh ditelan apabila dilakukan batalkan puasa sisa rasa manis, terasa asin. Ya, itu harus diludahkan, tidak boleh ditelan. Nah, jika dilakukan ditelan, dirasa dan ditelan membatalkan puasa. Masalah ketiga, Hukum menelan rasa yang tersisa setelah bersiwak atau bersikat gigi dengan pasta gigi ketika puasa sama. Nah, ada rasanya yang khas yang tersisa itu harus diludahkan. Nah, jika ditelan sengaja maka akan batalkan puasa ini difatwakan juga oleh Ibn Uthaymin. Masalah keempat, hukum menelan darah yang bersumber dari rongga mulut atau hidung ketika puasa. Pada dasarnya menelan darah haram. Ya. Karena kita dimakan e, kita dilarang makan darah, minum darah. Dalam sebenarnya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nah, adapun masalah najisnya atau tidaknya eh, nah yang benar bukan najis. Nah, kecuali darah yang keluar dari kemaluan, haid, nifas dan semisalnya. Tetapi meskipun yang roji bukan najis, darah yang keluar dari tubuh kita selain dari kemaluan tadi, tetapi eh, tidak boleh kita telan. Hurrimat alaikum maitatu wad Nah, dan seterusnya. Kita dilarang mengonsumsi darah. Oleh karena itu jika mulut berdarah ya atau hidung berdarah masuk ke mulut maka harus dikeluarkan. Nah, harus di dikeluarkan. Jika ditelan puasa batal. Nah, ini difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan juga ditegaskan Ibnu Qudamah. Lain halnya kalau seorang mimisan misalkan mengalir langsung ke kerongkongan, langsung sudah di sini, sehingga tidak bisa dihindari tertelan karena langsung masuk ke sini, tidak lewat mulut, langsung masuk ke sini. Makanya dimaafkan sebagaimana fatwa Lajnah Daim yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Masalah kelima, hukum menelan dahak ketika puasa. Dahak sesuatu yang memudaratkan, bisa memudaratkan mengandung penyakit. Nah, tetapi di sini disebutkan rincian dahak yang langsung masuk ke kerongkongan tanpa melewati mulut dan tertelan ini tanpa sengaja namanya maka ini tidak membatalkan puasa. Berikutnya pada halaman 140 apabila masuk ke mulut dahak itu berarti kan memungkinkan untuk dibuang. Nah, apabila ditelan, tetap ditelan secara sengaja, apakah membatalkan atau tidak? Masalah ini diperdebatkan oleh ulama. Nah, kami simpulkan di sini setelah menukil perbedaan pendapat dan alasan masing-masing tampaknya yang rojik dalam masalah ini pendapat yang mengatakan haram ditelan dan membatalkan puasa jika ditelan. Nah, haram karena eh, nah, <clears throat> hal itu adalah kotor. Nah, dan menjijikkan dan boleh jadi membawa penyakit bisa mudaratkan tubuh dan itu termasuk dalam kategori ya e, naam masuk dalam kategori makan nah menelan sesuatu lewat mulut jadi haram dan batalkan puasa masalah keenam dalam 141 hukum menelan sesuatu yang masuk lewat hidung. Nah, ini yang kami sebutkan, isyaratkan tadi. Sesuatu yang masuk lewat hidung jika ditelan dengan sengaja membatalkan puasa. Karena hidung merupakan salah satu saluran masuk ke kerongkongan menuju lambung dianggap memiliki kedudukan yang sama dengan mulut. Dan ini pendapat jumhur difatwakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Ibnu Itulah sebabnya Nabi salam melarang pada hadis wabalik fil istinsyak ilan takuna ima." Nabi memerintahkan bersungguh-sungguhlah kalau istinsyak. Kalau berwudu istinsyak menghirup air ke rongga hidung bersungguh-sungguh. Ditarik sekuat-kuatnya ke dalam rongga hidung. Kecuali kalau berpuasa, jangan sungguh-sungguh beristinsyak, yang berlebihan. Tidak ada alasan yang menyebabkan itu dimakruhkan dilakukan yakni bersungguh-sungguh berlebihan istinsyak ketika berpuasa kecuali dikarenakan khawatir. Hah? Kalau bersungguh-sungguh istinsyak kemudian tertelan masuk sampai tertelan. Nah, yang jelas kalau tanpa sengaja ya tidak membatalkan puasa, namun terkait dengan hal itu. Dari sini dipetik hukum oleh jumhur dari hadis tersebut bahwa apabila masuk tertelan lewat rongga hidung maka itu semakna dengan makan dan minum semakna dengan lewat rongga mulut jadi membatalkan puasa nah Kemudian pada dalam 142 kami sebutkan beberapa hal yang termasuk dalam kategori ini. Pertama menelan eh, tetesan as-saud obat yang diteteskan lewat hidung dikenal singkatnya gurah ya gurah itu kan lewat hidung nah, itu tidak boleh ditelan kalau ditelan anu berarti apabila sengaja maka itu membatalkan puasa karena hidung saluran yang sama dengan mulut sama dengan makan dan minum yang kedua menghirup asap wangi pedupaan dan sejenisnya nah asap wangi pelupa dan sejenisnya karena ada wujud ada asap yang di, di, di dihirup itu membatalkan puasa nah kemudian masalah ketujuh halaman 143 ini masalah yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin yaitu hukum mendapatkan injeksi suntikan ketika puasa nah ah, injeksi suntikan adalah memasukkan satu zat melalui jarum suntik ke otot ataupun urat. Ini terbagi dua jenis. Yang pertama ada yang bersifat sebagai suplai zat-zat makanan dan minuman bergizi serta penguat bagi tubuh, nutrisi tubuh. Yaitu suntikan in, infus. Yang kedua ada juga yang berfungsi bersifat injeksi biasa. Tidak bersifat sebagai nutrisi tubuh yang menguatkannya. Itu suntikan obat atau vitamin. Yang pertama yang rojih yang sifatnya infus membatalkan puasa karena itu semak dengan makan dan minum nah karena sebagai nutrisi itu penguat tubuh seperti makan dan minum fungsinya maka membatalkan puasa nah itu yang yang benar dalam masalah ini mungkin ada yang mengatakan Nah, orang yang diinfus itu kan biasanya sudah parah kan begitu, lemah tubuhnya. Nah, buat apa dia berpikir berpuasa kan begitu? Nah, mungkin saja dia dia pikir ya juga tidak selera makan ini. Sakit tidak selera makan, infus jalan. Saya puasa saja. Ya, tidak bisa, ya itu makan minumnya itu infusnya itu. Nah, tidak bisa. Itu membatalkan puasa. Karena itu pengganti makan minumannya maka minumnya tayyib. Adapun yang kedua, injeksi biasa, suntikan obat atau vitamin, ini tidak membatalkan puasa. Meskipun sampai didapati rasanya di kerongkongan, tetap tidak tidak masalah. Nah, ini fatwa Al-Albani, Ibnu Baz, Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz dan fatwa Ibnu Uthaimin. Kemudian pada halaman 144 Masalah ke-8, hal-hal lain yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang batalkan puasa. Sekian masalah kami sebutkan. Yang pertama menelan ludah eh, dan air liur itu tidak termasuk pembatal puasa. Menelan debu jalanan tidak tidak termasuk karena sulit dihindari. Yang ketiga merasai makanan atau minuman tanpa menelannya, tanpa menelannya hanya dirasai dengan lidah tapi tidak ditelan, diludahkan setelah itu tetapi ini makruh dilakukan kalau tidak berkepentingan, tidak berhajat. Nah, kalau ada kalau berkepentingan berhajat melakukannya untuk mengetes, misalnya mau beli makanan. Ya. Mau beli makanan untuk buka puasa di warung, di untuk dibawa ke keluarga misalkan. Mau dipastikan rasanya, jangan ya, sampai tawar, dikira manis. Sampai di rumah nah kecewa. Dites. Oh iya, terus ludahkan berarti butuh kan begitu nah itu tidak apa-apa begitu pula eh, ibu-ibu yang masak wanita yang masak di di rumah supaya masakannya sedap ya butuh dirasakan jangan sampai keasinan ya atau terlalu manis atau tidak manis dan seterusnya aja dirasakan kemudian diludahkan nah dari sini ada fatwa ibnu Ab, ibnu Abbas yang kami eh, sebutkan di sini Nah, tidak mengapa melakukan hal itu oleh orang yang berpuasa. Nah, tetapi apabila tidak butuh, cuma iseng-iseng aja nimbrung mau merasakan ya itu makruh. Hah? Iseng nimbrung ya di dapur ingin merasakan misalkan padahal tidak dibutuhkan sebenarnya. Nah, cukup yang memasak saja maka ini mak makruh. Nah, hanya makruh. Tapi itu tadi ya, diludahkan lagi setelah dirasakan diludahkan yakni dirasakan dengan lidah dan diludahkan nah adapun ketika merasa kemudian tidak tahan kemudian ditelan sudah hah sengaja menelannya batal Tayyib yang keempat menggunakan siwak menggunakan siwak tidak masalah nah kami nukil di sini fatwa Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim Al-Albani, Mu'thaimin, gak masalah. Ya. Baik eh, sebelum zawal maupun setelah zawal. Nah, hari sore ini gak masalah. Nah, yang penting hati-hati ketika bersiwak. Yang diperhatikan siwak itu kan ada serabutnya. Ada serabutnya kan? Serabutnya itu biasanya lepas. Itu jangan sampai ditelan, harus dibuang itu. Kalau serabutnya ditelan batal puasa. Karena itu makan, makan serabut siwak. Batal puasanya. Nah, begitu pula siwak itu ada rasanya kan, rasanya khas. Nah, itu juga harus diludahkan. Rasanya tidak boleh ditelan. Telan batalkan puasa. Begitu pula yang kelima halaman 146 menggunakan Nah, menggunakan pasta gigi. Boleh. Sikat gigi menggunakan pasta gigi boleh. Sama dengan siwak. Nah, yang penting rasanya, rasanya khas pasta gigi itu jangan ditelan. Kalau ditelan batalkan puasa. Nah, kalau sengaja ya, kalau tidak sengaja lain, sudah tidak terpenuhi syarat. Kalau tidak sengaja berarti tidak memenuhi syarat untuk dikatakan batal, dimaafkan kalau tidak sengaja. Di sini dinukil fatwa Ibnu Baz. Nah fatwa Ibn Uthaymin. Namun di sini Ibn Uthaymin, Ibn Uthaymin menganjurkan kalau sikat gigi jangan pakai pasta gigi, hindari pasta gigi. Itu anjurannya Ibn Uthaymin. Kenapa? Karena kata beliau pengaruhnya kuat pasta gigi itu. Pengaruhnya kuat, khawatir ya. Khawatir menan. Tetapi secara hukum boleh. Itu hanya anjuran beliau saja. Kalau dilakukan boleh yang penting hati-hati jangan sampai menelan ya menelan rasanya. Yang keenam, mandi bagi orang yang berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa disertai kehati-hatian agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Jadi nggak masalah mandi pada saat berpuasa dan ini pendapat jumhur. Nah, Fatwa Ibn Taimiyah, Syaukani Lajnah Daimah dipimpin Ibn Fatwa Ibn Uthaimin. Nah, dan Nabi SAW melakukan itu. Ada beberapa hadis yang kami sebutkan di sini. Nabi SAW mandi dalam keadaan berpuasa. Nah, dan itu hal yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Nabi SAW. Dan tidak ada peringatan dari Nabi. Nah, bahwa tidak boleh mandi, bahwa dimakruhkan mandi. Tidak ada. Jadi boleh. Nah, tidak terlarang dan tidak tidak makruh. Bahkan lebih dari itu Ibnu Utsaimin di sini pada halaman 148 paragraf pertama di atas kami nukil Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa mandi akan memberi kesegaran bagi orang yang berpuasa sehingga menjadikannya bersemangat dan lebih ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, terasa agak bagaimana rasanya tubuhnya penat, lelah, agak ngantuk, mandi biar segar. Baca Quran, dikir. Nah, Tayyib. Yang ketujuh halaman 149. Memakai celak mata yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Masalah ini juga tidak apa-apa. Nah. Ya. Ini tidak masuk dalam kategori makan dan minum. Memang ada hadis yang melarang memakai celak mata ketika puasa tapi hadisnya doif, hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan hujjah apalagi bercelak itu kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dan tidak ada larangan peringatan dari Nabi e, menyuruh mereka berhenti ketika berpuasa. Nah, e, oleh karena itu pendapat hal ini dibolehkan. Nah, menurut pendapat yang benar difatwakan Ibn Taimiyah, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Yang kedelapan, dalam 150 memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Tetes mata, tetes telinga. Boleh. Nah, meskipun rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan, tidak masalah. Karena mata dan telinga bukan saluran yang semak dengan mulut. Yang semak dengan mulut apa? Hi, hidung. Nah, Sembilan dalam 151 penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Nah, itu boleh. Yang sepuluh bau-bauan berupa mewangian, parfum dan selainnya yang hanya mengeluarkan bau, hanya aroma bau saja. Tidak ada wujud, tidak ada zat. Ya seperti asap dan sebenarnya tidak ada. Hanya aromanya, harumnya saja yang tercium, baunya. Kemudian itu ya jadi tidak mengeluarkan zat yang berwujud terlihat kemudian baunya harumnya itu terhirup dan tertelan e, baunya itu kita kita cium nah kita cium nggak masalah nah karena tidak ada zat yang berwujud yang terhirup dan ter... beda kalau asap misalkan asap asap e, pedupaan bukhur ya membakar oud kayu gaharu atau semisal yang harum asap pedupaan yang harum. Ada asap, ada zat berwujud. Nah, ini tidak boleh sengaja mah menghirupnya. Nah, ini membatalkan, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tapi boleh membakar bukhur pedupaan di rumah boleh. Ketika belum puasa boleh, nggak masalah. Untuk mengharumi ruangan boleh. Yang penting hati-hati, jangan mah menghirupnya. Adapun kalau tanpa sengaja terhirup, tidak masalah. Nah, yang penting jangan sengaja. Nah, kalau minyak wangi, parfum dan yang lainnya tidak ada zat berwujud yang terhirup tertentu. Hanya bah baunya, jadi nggak masalah. Nah, dan itu hal yang biasa dilakukan di masa Nabi Asalam dan tidak ada pelarangan dari Nabi. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah, Al-Lajnah Daiman Ibnu Baz, al mereka berfatwa tidak mengapa. Kemudian halaman 152 masuk ke jadi rincian masalah makan dan minum sebagai pembatal puasa sudah selesai. Berikutnya halaman 152 rincian pembatal puasa dari jenis jima, senggama. Ya. Nah, definisinya, ya dipelajari definisinya agar tahu apa yang dimaksud di sini dengan jima? Senggama yang jika masuk dalam makna itu definisi itu berarti membatalkan puasa, yaitu memasukkan hasyafah ya, kepala penis ke dalam kubul kemaluan wanita. Itu kalau masuk berarti termasuk e, jima ya dan membatalkan puasa. Adapun masalah berakhir dengan dengan ejakulasi memancarkan air mani atau tidak maka itu bukan syarat ya baik itu terjadi atau tidak yang jelas itu masuk seperti timba masuk ke sumur nah bagian kepalanya berarti jima berarti itu batal difahami nah nah di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan ini Masalah pertama menyengaja untuk ejakulasi yang memancarkan air mani dengan cara masturbasi, onani atau mencium, memeluk atau sejenisnya, ya. Tidak melakukan jima, tetapi dengan cara-cara yang disebutkan tadi. Apakah membatalkan atau tidak ini diperselisihkan oleh ulama. Yang benar dalam masalah ini membatalkan puasa madhab pendapat pertama yang kami nukil di sini madhab empat imam madhab empat imam madhab Abu Hanifah Malik Syafi'i Ahmad ya dan dipilih oleh Ibn Taimiyah Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibn Baz Ibn Uthaymin dalilnya penyamaan dengan jima' secara kias berdasarkan hadis kursi yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW Naam, pada hadis kursi itu Nabi meriwayatkan dari Allah mengatakan kepada orang yang berpuasa yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Orang memuaskan syahwatnya sampai ejakulasi dengan cara mencium, memeluk istrinya dan semisalnya itu termasuk syahwatnya Syahwat sementara Allah mengatakan dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Jadi sebagaimana memuaskan syahwat dengan jima, begitu pula memuaskan syahwat dengan hal-hal tersebut sama. Oleh karena itu pendapat ini yang benar. Nah, pendapat ini yang yang benar. Tayyib. Juga di sini disebutkan hadits Abu Dzar Nah, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa riwayat Muslim pada kemaluan salah satu kalian ada sedekah, kemudian mereka bertanya, apakah salah satu dari kami menyalurkan syahwatnya? Kemudian dia dapat pahala, yang menyalurkan syahwatnya pada yang halal pada istrinya, kemudian dapat pahala. Kemudian Nabi menjawabnya, sebagaimana halnya jika menyalurkannya pada perkara yang haram, zina, ya dan yang semisal yang haram, maka dia berdosa begitu pula kalau dia menyalurkan syahwatnya pada perkara yang halal dia dapat pahala jadi di, sini juga dibahasakan dengan e, naam syah syahwat naam syahwat yang dimaksud di sini adalah ejakulasi itu naam tayyib adapun akan tapi apabila seseorang misalkan melakukan karena tidak tahu menyangka itu boleh, ya berarti kan tidak terpenuhi sah, syarat berarti dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu hukum, mengerti hukum kemudian sengaja melakukannya, terpenuhi syarat-syarat, sengaja, sadar, tidak dipaksa. Nah, maka membatalkan puasa. Kemudian di sini pada halaman 155 dan seterusnya kami memberi pembahasan khusus tentang masturbasi tentang onani. Nah, ada rincian hukum ya antara seseorang melakukan melakukan hal itu dengan tangannya sendiri ya dengan alat dia sendiri yang melakukannya maka itu haram apabila melakukannya dengan bantuan istrinya maka itu tidak mengapa. Nah, tetapi tidak boleh dilakukan meskipun dengan bantuan istri, tetapi tidak boleh kalau sedang berpuasa. Seperti disebutkan tadi. Nah, karena akan batalkan puasa. Nah, lengkapnya dalil-dalilnya penjelasannya ya dan ulama yang dinukil kalian bisa baca di sini secara lengkap barakallahu fikum karena waktu Kemudian masalah kedua pada halaman 160 mani yang keluar tanpa syahwat tidak membatalkan puasa. Nah, masalah ketiga madhi ya, keluarnya madhi ketika berpuasa. Nah, tidak membatalkan puasa? Nah, sebatas mati tidak. Nah, kemudian yang keempat, hukum ihtilam mimpi basah. Apabila seseorang bermimpi siang hari, puasa tidur, mimpi basah, kemudian keluar dan maninya. Nah, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak se tidak sengaja. Nah, Ya, lebih lengkap kalian bisa baca di buku. Kemudian masuk ke rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Halaman 162 sampai halaman 172 itu rincian pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan. Yang pertama muntah dengan sengaja. Di sini kami nukil perbedaan pendapat lengkap dengan dalilnya masing-masing. Ya, Kesimpulannya muntah dengan sengaja di akhir pembahasan kami sampai pada kesimpulan ini meskipun kami tidak benar-benar yakin namun ya pada persangkaan kuat kami pendapat yang lebih kuat di sini adalah pendapat yang mengatakan muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Nah, muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa. Tapi muntah dengan sengaja itu maksudnya sengaja melakukan sesuatu yang membuatnya muntah. Nah, dikorek mulutnya masukkan sengaja mencium bau yang busuk supaya muntah gitu. Ini yang dipermasalahkan. Kalau muntah tanpa sengaja itu tidak dipermasalahkan. Muntah tanpa sengaja ya kan tidak memenuhi syarat, ini bukan kesengajaan, itu dimaafkan, nggak masalah. Misalkan tiba-tiba tanpa sengaja ada bau, ada angin bertiup bau-bau tiba-tiba tercium bau yang busuk sekali sampai dia muntah, tidak bisa ditahan. Nah, atau sakit eh, apa pening misalkan mual tiba-tiba muntah ditahan tidak bisa tanpa sengaja. dimaafkan kalau ini. Nah, itu tanpa sengaja. Yang dipermasalahkan sengaja itu. Misalnya sengaja masukkan dikorek biar muntah. Sengaja mencium sesuatu supaya muntah. Ini yang diperselisihkan, membatalkan atau ti tidak. Nah, kalian dengar e, sepertinya menurut kami tidak membatalkan puasa. Nah, meskipun butuh lebih dipelajari lagi. Yang kedua berbekam juga perbedaan pendapat yang panjang kami nukil di sini secara lengkap dalilnya masing-masing. Nah, kita sampai kami sampai pada kesimpulan halaman 172 halaman 172 dua paragraf terakhir kesimpulan yang benar ada pendapat yang menyatakan berbekam tidak membatalkan puasa karena hukumnya sebagai pembatal puasa telah mensuh dihapus jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan itu tadinya memang di, di, dijadikan pembatal puasa kemudian dihapus hukumnya oleh Nabi SAW mansuh Meskipun demikian, pendapat yang mengatakan makruh untuk berbekam bagi orang yang akan melemah karenanya memiliki sisi pandang yang benar. Terlebih lagi jika kondisi lemah akibat berbekam sampai pada tahap menjadi sebab batalnya puasa. Nah, kemudian halaman 173 ketentuan kodok bagi orang yang batal puasa tanpa udur. Nah, ada perbedaan pendapat tidak ada udurnya dia membat dia tidak puasa membatalkan puasa padahal tidak ada udur bukan sakit bukan musafir tidak ada udur Nah, kesimpulannya jadi ada perbedaan pendapat mengenai apakah dia ada kesempatan untuk menebusnya dengan kodok nah dia jelas berdosa nah apakah dikodok atau tidak ada kewajiban qada atau tidak, ada perbedaan pendapat. Nah, kalian baca secara lengkap di sini. Kesimpulannya yang kami rojihkan tidak diwajibkan mengkodok. Kewajibannya bertobat, beristighfar. Nah, imbangi dengan banyak beramal soleh, tapi tidak disyariatkan mengkodoknya. Karena tidak ada dalil. Kodok itu dalil yang ada kodok untuk orang yang punya udur. Nah, Kemudian masalah pertama halaman 176 Apakah melakukan kodok puasa wajib segera dilakukan secara berturut-turut ataukah boleh ditunda tanpa berturut-turut? Ini juga masalah khilafiyah. Tentu saja bersegera ya mengkodoknya menyelesaikan kewajiban mengkodok itu lebih baik tentunya afdol tapi yang rojih ya tidak wajib tidak wajib bisa ditunda tapi batas terakhirnya sampai Sya'ban bulan ini. Bulan ini harus selesai. Karena Aisyah radhiyallahu ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Eh, naam beliau menunda qadanya sampai Sya'ban dan tidak ada yang menghalanginya. Ya. Tidak ada yang tidak ada yang menghalangi Aisyah radhiyallahu taala anha untuk melakukan qada. Nah, tetapi menundanya sampai bulan Sya'ban Aisyah mengatakan aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Syaban. Nah, ketidakmampuan yang dimaksud di sini oleh Aisyah ketidakmampuan yang dimaksud oleh beliau nah karena Aisyah ada ketika itu bermukim berarti tidak ada udur udur musafir karena bermukim bersama Nabi SAW beliau juga sehat jadi tidak ada udur sakit Nah. Dan juga di bulan Ramadan Aisyah berpuasa. Jadi ketidakmampuan yang dimaksud di sini adalah dikarenakan Aisyah sibuk mengurusi Rasulullah SAW selaku suaminya. Itu yang dimaksud. Jadi tidak mampu mengkodok kecuali bulan Syaban karena bulan-bulan itu ya Aisyah sibuk ya mengurusi Rasulullah SAW sebagai suami terkait dengan kebutuhan suami. Difahami? Nah. Tapi di bulan Syaban mau tak mau harus karena sudah bulan terakhir sebelum Ramadan dan ini juga dalil hadis ini dari Aisyah ini merupakan dalil bahwa batas akhir mengkodok adalah Syaban. Tidak boleh melewati Ramadan berikutnya. Nah, pada masalah kedua halaman 181 disebutkan tidak diperbolehkan menunda kodok puasa Ramadan hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa udur. Berdasarkan eh, na'am hadis Aisyah tadi. Dan menambahkan dalil yang menunjukkan boleh ditunda, ditunda sampai batas Sya'ban mengkodok Allah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhur diganti di hari yang lain dari yang lain. Mutlak kapan saja. Nah, batasnya sampai Syaban berdasarkan hadits Aisyah. Apabila seseorang menunda kodok puasanya sampai melewati Ramadan berikutnya dia berdosa. Tapi tetap harus dia tunaikan kewajiban itu. Nah, dan yang benar dalam hal ini tidak terkena kafarat. Karena yang dituntut hanya iddatun min ayamin ukhor. Pembahasannya lengkap kalian bisa lihat di halaman 181 sampai halaman 183. Jadi berdosa karena menunda sampai masuk Ramadan berikutnya wajib baginya bertobat, istighfar dan tetap wajib untuk melunasi utang puasa itu, mengkodoknya setelah Ramadan ini lewat. Nah, dan tidak ada kafarat. Tidak dikenai kafarat. Pendapat sebagian ulama mengatakan dia wajib bayar kafarat karena menunda sampai melewati Ramadan berikutnya tidak ada dalilnya. Nah, bertentangan dengan ayat fa'iddatu min ayamin ukhar. Tayyib. Kemudian pada halaman 184 dan seterusnya pembahasannya tentang ketentuan kafarat tebusan ini hanya berlaku bagi orang yang membatalkan puasa karena jima. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Nah, adapun batal puasa karena selain jima tidak terkena kafarat. Ya termasuk syahwatnya penyaluran syahwat yang lain yang disebutkan. Ya yang semakna dengan jima dalam hal penyeruan syahwat dengan masturbasi, memeluk, mencium sampai ejakulasi. Membatalkan puasa kan begitu kesimpulan yang benar. Tapi itu tidak terkena kafarat. Karena ilat faktor hukum kafarat itu adalah jima itu sendiri. Nah, ya dan ini tidak bisa disamakan, tidak bisa disamai oleh yang lainnya. Jima ya meskipun sesama memuaskan syahwatnya dengan hal-hal tersebut selain jima tidak bisa menyamai jima beda. Nah, oleh karena itu khusus jima yang terkena kafarat. Barakallahu fikum. Dan sekian pembahasan terkait kafarat. Masalah pertama, kedua dan seterusnya tinggal kalian baca telah fahami dengan baik ya. Kemudian eh, jenis-jenis eh, kafarat pada halaman 190 dan seterusnya juga diterangkan di sini mulai dari memerdekakan membebaskan budak dan itu tidak ada di masa sekarang budak tidak ada. Nah, yang kedua beralih kepada berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa terputus kecuali kalau putus karena udur karena safar atau karena sakit atau bertepatan dengan hari-hari terlarang puasa nah lengkap di sini penjelasannya jika juga tidak tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut ya maka beralih ke memberi makan 60 fakir miskin ya penjelasannya rinciannya e, naam kalian e, kami persilakan untuk kalian baca nah fahami dari buku ini karena waktu nah kita dibatasi waktu oleh panitia e, naam dan e, saya ingin menyelesaikan pertanyaan yang telah masuk untuk sebagai senter akhir dari pertemuan kita. Nah, jadi sisanya yang tidak sempat kami terangkan, ya antum baca dengan seksama fahami, ya dengan baik kalian sudah punya bukunya. Nah, untuk persiapan memasuki bulan suci Ramadan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, mengilmui sebelum berbicara dan beramal. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum berkumur-kumur dengan apa ini? Estrin. Nah, ketika berpuasa dengan alasan untuk menghilangkan meminimalkan bau mulut. Bau mulut itu tidak bisa dihilangkan. Bau mulut orang yang berpuasa mau dihilangkan? Hah? Bau mulut orang yang berpuasa itu dari lambung dari lambung, lambung yang kosong. Nah, dari lambung yang kosong karena menahan makan dan minum. Nah, dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW merupakan keutamaan orang yang berpuasa. Dari hafamis famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah SWT lebih ya lebih e, naam lebih harum daripada bau misik. Yang jelas e, apabila berkumur-kumur naam dan tidak menelan Lestrin ini misalnya yang disebutkan ini semacam obat ini ya. Hah? Ada rasanya. hati ya, hati-hati. Itu tadi hati-hati karena ada rasanya. Nah, jangan sampai tertelan rasanya. Nah, jangan sampai tertelan rasanya sama dengan siwak. Siwak kan boleh. Siwak, sikat gigi, tapi jangan sampai tertelan rasanya. Kalau ini dilakukan, maka jangan sampai tertelan. Nah, akhirnya nanti e, terbebani lagi untuk menghilangkan rasanya jadinya. Setelah itu harus kumur-kumur dengan air lagi kan begitu berarti harus dibersihkan lagi. Hah? Karena kalau tidak rasanya tersisa kemudian nanti dia telan batal puasanya. Nah, sementara bau mulut itu sudah dikatakan tadi itu dari dalam, dari lambung yang kosong. Dan itu khasnya orang berpuasa. Dan itu nah disebutkan pada hari tadi yang kalian dengar. Wallahu a'lam. pertanyaan sebelumnya. Nah. Ada yang menanyakan eh, terkait dengan pembahasan Eh, sebelumnya yaitu berniat berpuasa sunnah bisa dimulai dari siang hari ya yang penting tidak melakukan pembatal puasa sebelumnya tidak makan minum dan berhubungan dengan istri dia sudah berniat berpuasa nah eh, kemudian dia ingin membatalkan dia berniat membatalkan sudah berniat membatalkan cari makanan tapi tidak ada akhirnya berpikir meneruskan lagi nah kalau seseorang sudah bertekad, ya, kalau sudah bertekad membatalkan itu berarti sudah berniat membatalkan. Maka batal. Dengan niatnya, tekadnya membatalkan sudah batal meskipun belum menyentuh makanan. Nah. Ya. Tetapi ditanyakan karena tapi tidak makan, minum, tidak melakukan hal tersebut, bisa nggak dia puasa lagi gitu, niat lagi puasa. Nah, nah kalau kita melihat dari hadis Nabi SAW, berniat berpuasa sejak siang hari boleh, yang penting tidak menyentuh makan minum dan semisalnya di tempat-tempat puasa. Nah, kalau melihat ini sepertinya boleh, seakan boleh begitu. Karena dia belum sempat makan. Berarti niat puasa baru lagi gitu. Tapi kalau kita perhatikan, dipelajari kembali masalah ini, puncaknya yang datang contohnya dari Nabi SAW eh, beliau hanya sekali puasanya jadi memang bangun dalam keadaan tidak berpuasa berniat makan tapi tidak ada makanan baru kemudian ini idan soim kalau begitu sekarang saya berarti baru di situ mulai start puasa jadi hanya satu kali adapun ini sudah start puasa batalkan ingin puasa lagi jadi berulang-ulang ya ini butuh di dipelajari bisa apa tidak nah seperti ini ya butuh dipelajari karena puncaknya contoh dari Nabi hanya satu kali itu tadi wallahu alam Saya setiap waktu pagi hari pilek dikarenakan alergi. Bila ingus tertelan melalui tenggorokan dengan tidak sengaja apakah batal? Tidak batal. Langsung masuk di sini tidak batal. Dan Ibnu Hayy mengatakan di sini, menukil di buku ini, tidak e, jangan memberatkan diri untuk menarik, ditarik lagi ke atas itu jangan. Nah, biarkan saja sudah karena terlanjur di sini itu di luar kesengajaan dan itu dimaafkan. Di bulan Ramadan orang tua saya sakit dan tidak bisa berpuasa lalu setelah Ramadan sembuh dan sakit dari sakitnya kemudian selama beberapa bulan orang kemudian selang beberapa bulan orang tua saya meninggal. Apa yang harus saya lakukan karena saya tidak tidak tahu berapa jumlah yang harus diganti. Eh, Allah musta'an. Ya, coba dipelajari. Dianalisis semampunya fattakullah mastata'tum. Nah. Eh, jika ingin nah mengamalkan eh, Soma'an waliyuh man mata alaihi siyam Soma'an waliyuh namun ini juga tidak wajib. La taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak membawa dosa orang lain. Jadi tidak diwajibkan atas walinya untuk berpuasa. Tapi mustahab jika mau dia nah membayarkannya dia yang mewakili berpuasa atau membayarkan fidyah. Nah, dari harta peninggalan orang tuanya. Ini kalau memang setelah Ramadan sembuh Nah di sini katakan sembuh selama beberapa bulan meninggal. Berarti memang sudah hilang udurnya. Berarti masuk dalam hukum itu. Disukai kalau mau dia mewakili berpuasa atau dia ganti dengan fidyah. Nah, dari harta peninggalan orang tuanya tersebut. Dianalisis, diperkirakan semampunya. Nah, dan itu pun tidak wajib ya. Yang mustahab. Pada saat waktu subuh tiba, ada di sini bab khusus tentang itu. Kalian baca bab khusus tentang masalah ini. Anak jawab tadi. Pada pada saat waktu subuh tiba terdengar ada di beberapa daerah lain atau akan tetapi ada di tempat kami belum masuk. Sementara saya masih menyelesaikan makan atau minuman yang terakhir yang di tangan. Apakah saya boleh melanjutkan menyelesaikan baik makna? Nah. Uh, nah. Muadzin itu ada dua. Ada dua jenis. Muadzin yang adhannya ala yakin, ala il, Memang dia melihat fajar dengan matanya dia lihat. Nah, kalau ini muadzin ini didengar, otomatis harus berhenti. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil as asfal min al-fajr. Difahami? Tidak boleh diteruskan meskipun sudah di sini, meskipun di dalam mulut harus diludahkan. Tidak tidak tidak ditolerir kalau itu. Karena jelas yatabayyan al-fajr. Tiba waktu imsak. Ada muadzin yang seperti itu di sini? Melihat fajar langsung? Hah? Tidak bisa ya? Tayyib. Banyak hal yang menghalangi. Tayyib. Muadzin kebanyakan muadzin berdasarkan golabatul don Dugaan kuat. Itu pun patokannya hasil analisis ijtihad ya yang menghisap jad, jadwal uh, takwim namanya. Ya, jadwal sholat itu. ya, Itu hasil ijtihad, itu batu don Nah, ya, itu mending daripada ngawur, ngira-ngira sendiri. Oh, ini sudah lebih fajar kira-kira. Apa patokannya? Malah ngawur. Mau tak mau ya, berpatokan dengan itu. Pilih yang paling akurat. Nah, caranya upayakan memiliki itu mana yang paling akurat itu yang jadi patokan jadi kalau meskipun mendengar adan-adan-adan semuanya sama ini adan-adan semuanya gula batu don semua tidak ada yang yakin di situ kalau ini masuk dalam hadis Abu Hurairah yang dipersesikan oleh ahli hadis Al-Albani mensahihkan Nah, jika kalian mendengar sami'tumul adzan wal ina'u fi yadi falyaqdi hajatahu hatta Eh, nah, yang tahil adan. Kalau terlanjur makan minum gelas di tangannya kemudian mendengar adan, lanjutkan sampai adan selesai. Fatwa Ibnu Bas Ibnu Utsaimin boleh dilanjutkan sampai selesai adan. Karena adannya apa? Dibangun di atas per perkiraan. Tapi kata Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas tetap lebih hati-hati kalau dihentikan. Cuma kalau diteruskan boleh sampai selesai ah adan. Nah, wallahu a'lam. Seorang wanita dalam keadaan hamil menyusui sehingga dia berhak untuk berpuasa bahkan dia berat untuk berpuasa bahkan sampai memudaratkan dirinya sehingga ia tidak berpuasa dan berniat untuk mengkodok di luar bulan Ramadan. Namun sebagai bentuk kehati-hatian yakni ia khawatir tidak mampu mengkodok dikarenakan ia hamil lagi di tahun berikutnya maka kemudian dia membayar fidyah pada bulan Ramadan eh, pada bulan Ramadan dan mengkodok di bulan lain Apabila ia mampu namun apabila tidak mampu ia sudah cukup bayar fidyah. Bagaimana hukumnya kondisi tersebut? Nah, mengumpulkan dua pendapat. Ini hasil ijtihad yang eh, naam tidak ada pendahulunya dari ulama. Kami tidak pernah mendengar ada ulama yang berijtihad seperti ini. Nah, ya, alasannya kehati-hatian tapi berijtihad sendiri. Nah, jadi jika memang e, puas dengan alasan dalil pendapat yang mengatakan dikodok, ya sudah dikodok. Tunggu sampai mampu untuk dikodok. Nah, kemudian dilihat bagaimana takdir Allah Subhanahu Wa Taala setelahnya. Nah, yang jelas tunggu sampai bisa mengkodok. Ya, jadi tidak benarkan kehati-hatian ini tadi ijtihad diganti dengan fidyah barangkali tidak tidak dibenarkan. Nah. Ya. Namun apabila puas dengan pendapat ya, dengan alasan pendapat dalil pendapat yang mengatakan fidyah kemudian menjalani fidyah, ya fidyah. Berarti tidak qada. Nah, namun pada e, buku kami yang kami terangkan di sini dan kami nukil ya ulama yang fatwakan itu ya bahwa yang kuat adalah bayar eh, yang kuat adalah dibayar dengan dikodok gitu bukan fidyah jadi itu saja tunggu sampai benar-benar eh, memungkinkan untuk mengkodok sudah tidak hamil sudah tidak menyusui dikodok nah jangan berijtihad sendiri seperti ini nah, nah, nah malah menyusahkan diri Dua tahun yang lalu saya punya utang puasa dua hari. Tahun lalu saya tidak bayar puasa, namun puasa Ramadan penuh satu bulan. Apakah tahun ini saya boleh bayar utang puasa saya yang dua tahun yang lalu? Nah, puasa utang dua hari yang lalu itu karena udur. Kalau karena udur harus dibayar. Ya, harus dibayar. Ini kesempatan sekarang Syakban bayar. Nah, yang melewati lagi Ramadan berikutnya. Nah, kemudian istighfar bertobat dari kesalahan menunda sampai lewat waktu sampai datang Ramadan berikutnya. Kalau dua utang puasa tersebut dulu dikarenakan waktu itu masih istilahnya jahil, masih lemah iman, masih menyepelekan, sengaja memang tidak puasa tanpa udur, kewajibannya beristighfar, bertobat, imbangi dengan banyak puasa sunnah. Adapun mengkodoknya maka sudah kita lewati ya di buku ini yang roji tidak disyariatkan mengkodok. Nah, mana pilihan terkait puasa ya? Apakah musafir mutaraddid juga dianjurkan untuk melipat gandakan kesungguh-sungguhannya menegakkan ibadah sunnah di bulan Ramadan di mana dia mengambil eh, rukhsah untuk tidak berpuasa Apakah dianjurkan juga banyak baca Al-Quran, menegakkan kemuliaan? Nah, tidak terkait itu. Tidak terkait. Meskipun tidak berpuasa dan dia semangat dan e, punya kemampuan di malam harinya ikut e, naam salat tarawih, dia salat tarawih. Jadi bukan syarat bahwa orang salat tarawih itu apabila berpuasa. Kalau tidak puasa tidak salat tarawih, tidak ada kaitannya. Ini amalan terpisah. Begitu pula baca Quran tetap. Nah, Seseorang tidak pernah sholat ketika masuk bulan Ramadan. La ilaha illallah. Apakah dia wajib puasa? Wajib puasa. Nah, tetap wajib puasa. Ini dibangun di atas pendapat orang yang tidak pernah sholat. Setelah dia meyakini sholat wajib, namun dia menyepelekan, dia malas. Pendapat yang terkuat pada pembahasan kami penelitian kami yang terakhir adalah fasik. Dia fasik. Nah, meskipun dia melakukan kekufuran tapi kekufuran kecil yang bisa mengantarnya kepada uh, naam kekufuran yang besar pada syirik. Namun dia fasik. Jadi tetap dituntut berpuasa. Puasanya tetap sah. Nah, adapun bagi yang berpendapat dia murtad ya dengan tidak sholat berarti eh, tidak wajib puasa dia murtad kewajibannya tobat mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian menekuni sholat dan puasa mencium asap sate merokok dan semisalnya membatalkan puasa ya membatalkan puasa kalau sengaja adapun kalau kita lewat di jalan ada ada asap sate yang lewat kemudian tertelannya tanpa sengaja Nah, tapi kalau dicari, ah, nah itu membatalkan. Nah, merokok juga kalau lewat tanpa sengaja terhitung Kalau sengaja membatalkan. Anak pilih yang terkait puasa ya, juga karena waktu. Nah. Baik. Iya. Waktunya habis kata panitia. Nah, qadarullah. Jazakumullah khairan. Nah, kalau memang ada yang betul-betul butuh, ya bisa kirim WA atau SMS aja nanti. saya akan jawab insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi eh, daurah kita memberi uh, naam menambah keimanan kita, takwa kita. Naam. Memberi taufik kita, menolong kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan ketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi ala Muhammad. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka